Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis seputar hal-hal yang berkenaan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita masih di bab tentang pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-60 dari kitab Syama'il Nabi yaitu dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu Qal dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda sauban jika memakai pakaian yang baru samahu bi ismihi maka Nabi sebut pakaian tersebut dengan namanya yaitu beliau sebut ini adalah sorban atau ini kamis atau ini rida. Sumayakul kemudian beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu, Ya Allah, bagimu segala puji, kama eh, kasautanihi sebagaimana engkau memberikan pakaian ini kepadaku. As'aluka aku memohon kepadamu kebaikan pakaian baru ini wa khairu ma suni'alahu dan kebaikan tujuan dibuatnya pakaian ini. Aku berlindung kepadamu ya Allah min syarihi dari kejelekan pakaian ini wa syarima suni'alahu dan kejelekan maksud dibuatnya pakaian ini Ya, hadis ini juga diatkan oleh Al-Musannib yaitu At-Tirmidzi di jami'nya. Demikian juga Abu Dawud dalam sunannya. Dan ada jalur yang lain untuk hadis ini namun ujungnya sama dari sahabat Abu Hurairah eh, dari sahabat Abu Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu dengan redaksi yang semisal. Penjelasannya ini adalah doa yang penuh dengan kebaikan yang dituntunkan bagi seorang muslim untuk diucapkan ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Allah berikan nikmat berupa pakaian yang baru, baik itu bentuknya komis, sorban atau semacam itu sana disebutkan idza sajada sauban maknanya idza labisa sauban jadi dan Jika Nabi memakai pakaian yang baru. Sammahu bismihi, maka Nabi menyebut nama pakaian itu. Apa yang dimaksud dengan sama bismihi dijelaskan di kalimat setelahnya. Nabi katakan, ya, ini adalah sorban, ini kamis, atau ini rida, setelah itu Nabi berdoa, Allah malakal hamdu dan seterusnya. Wal makna dan maksud hadis, Anau indama yada'u yakul. Pada saat berdoa, Nabi mengucapkan Allahumma lakal hamdu kama kasautani hadhil imamah atau hadal qamis atau hadal rida atau ya, tinggal disebutkan ya, apa yang dipakai ya, tinggal disebutkan apa yang dipakai hada sarawil atau kemudian hada kolan suah peci atau yang lain maka eh, praktisnya apa teknisnya ya, adalah seperti ini jadi hi itu disebut namanya. Kasautanihi kalau redaksi hadisnya hi. Nah hi itu disebutkan namanya. Apa yang dimaksud dengan hi? Maka boleh jadi hadil imama, hadal qamis, hadal rida, dan seterusnya. Yusamihi bismihi. Maka Nabi sebutkan nama atau nama di sini nama jenis pakaian mustahdiran sambil mengingat-ingat dalam keadaan menghadirkan dan mengingat minatallahi subhanahu wa ta'ala anugerah Allah subhanahu wa ta'ala atas sang Nabi bihi dengan pakaian tersebut. Dan bukanlah yang dimaksud samahu bismihi e, bukalah maksudnya yutlik ala il jadida isman memberikan nama tertentu untuk pakaian baru atau sorban baru di, diberi nama tertentu. Bukan demikian maksudnya. Maka disampaikan ditegaskan oleh Sa'ab Razak bahasanya yang dimaksud dengan sammahu bismihi itu bukan maksudnya punya celana baru kemudian celana ini dikasih nama apa gitu. ya, atau kemudian punya uh, apa baju koko baru dikasih nama apa ya, bukan demikian namun sammahu bismihi artinya tadi nyebut nama tidak pakai kata ganti. Tidak menggunakan domir namun menyebut nama saat mengucapkan doa pakaian baru. Yabda'u awalan maka dalam doa ini Nabi mulai dengan memuji nama Allah atas nikmat ini. Dan tidaklah diragukan bahasanya pakaian yang iwari menutupi sawatal abdi aurat seorang hamba menutupi auratnya tajam malubihi yang dengannya dia nampak indah ya, dan menarik wa yakunu zinatan lahu dan itu jadi perhiasan baginya maka tidaklah diragukan kalau itu adalah nikmatun azimah nikmat yang besar dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada hambanya sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-26 Ya Bani Adama Qada angzalna alaikum libasa yuwari sawatikum barisha Wahai Bani Adam Qad Angzalna angzalna bimakna qaddarna Sungguh telah kami takdirkan Telah kami tetapkan atas kalian libasan pakaian yang menutupi aurat kalian. Warisan dan pakaian risan yang memperindah penampilan kalian. Walibasu takwa dalika khair dan pakaian takwa, pakaian abstrak berupa takwa itulah yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-A'raf ayat yang ke-26, Bahasanya pakaian ada dua macam, ada pakaian lahiriah dan ada pakaian batiniah. Pakaian batin, pakaian batiniah adalah ya, adalah takwa. Yang ini adalah pakaian untuk hati. Dan pakaian ini lebih urgen daripada pakaian dohir. Namun bukan berarti ya, meremehkan pakaian dohir. Kemudian pakaian dohir ada pakaian untuk nutupi e, fisik seseorang itu ada dua macam. Ada yang yuarisau autikum. Sekedar menutupi aurat. Ini, pakaian yang sekedar menutupi aurat. Kemudian ada risha. Ada pakaian yang berfungsi memperindah tampilan fisik seseorang. Boleh jadi bentuknya adalah penutup kepala, boleh jadi bentuknya adalah kemeja. Boleh jadi seorang laki-laki bisa nutup aurat cukup dengan celananya saja atau kemudian celana plus kaos. Ya, maka kemejanya adalah statusnya rich Dan yang lainnya. melihat oleh karena itu, ketika seorang itu memakai pakaian yang baru, sepatutnya ia ya tajadat ma'ahu ya, datanglah baru bersamanya bersama pakaian ini, ya, maka dia pun memperbarui untuk mengingat pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui pujiannya kepada Allah. Dan banyak orang pada saat pakai pakaian baru malah dia yadhabu madhaban akhar. Ya, bersikap dengan sikap yang lain bukan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan ingat Allah dan mengingat nikmat Allah dan memuji Allah, namun yang diingat adalah hal-hal yang lain. Maka kita jumpai pikiran sebagian orang yang pakai pakaian baru, munsarifan berpaling, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, munsarifan ain berpaling dan meninggalkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ila kemudian kemudian memilih ya, memilih sikap yang lain. Jadaratihi masalah. Misalnya dia mengatakan saya layak untuk punya pakaian ini. Saya layak untuk bisa memakai, bisa beli pakaian ini. Fitah diri sawab. dia mengatakan dia layak dan pantas berpakaian dengan pakaian tersebut. Ya, karena dia punya duit atau yang lain. Demikian juga atau baro'atihi fintiqaihi dia adalah orang yang pintar milih pakaian. Ada banyak pilihan. Maka dia bisa pintar milih pakaian sehingga ya, cocok, pas untuk dirinya. Karena saya pintar milih pakaian. Atau malah yang diingat adalah kemahiran ya, kemahiran yang menenun, yang membuat pakaian tersebut. Ya, maharah Eh, itu bahasa Arab masuk bahasa Indonesia jadi mahir atau hal-hal yang lain alat yang sakhilu biha wa yang seorang itu dia sibuk dengannya mengingat hal-hal tersebut dan e, menyebut-nyebutnya an sehingga dia meninggalkan apa yang seharusnya yaitu memuji yang memberi nikmat memuji yang al-mutafaddil yang memberikan anugerah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Artinya wahai sesembahanku untuk segala puji sebagaimana anugerah yang engkau berikan, nikmat yang kau berikan kepadaku dengan nikmat pakaian ini yang menutupi auratku, menutupi kejelekanku yaitu menutupi auratku dan aku pun berpenampilan indah dengannya. Dalam hadis kutsi Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya dengan nikmat pakaian. Dengan Allah katakan, Ya ibadikulukum arin, ilaman kasautuhu. Wahai hamba-hambaku semua kalian itu telanjang, kecuali yang aku beri pakaian, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Kemudian lanjutannya doa, As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu. Maknanya, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ini. Di sini khaira itu mufrad mudaf dan kaidah para ulama yaitu ulama usul fikih mufrad mudaf ya'um memberikan makna umum. Ya, tepatnya manakala isinya adalah ismul jinsi. Ya, maka jika uh, eh, mufrad mudaf min asma'il jinsi dan isimnya adalah isim jenis maka ketika mudhaf maka ia um memberikan makna umum ya li'anal khaira karena kebaikan yang ada yang terwujud dengan pakaian itu bukan hanya satu kebaikan namun banyak kebaikan di antara kebaikan dan manfaat pakaian menutupi kejelekan yaitu menutupi aurat maka nama lain dari aurat itu adalah sawah. Ya, yang artinya kejelekan. Aurat disebut aurat dari kata-kata arun artinya memalukan. Karena jika dia terlihat itu satu hal yang memalukan. Dan selayaknya seharusnya orang itu malu jika itu terlihat. Ya, namun kalau auratnya terlihat dia tidak malu ya memang eh, tidak normal. Ya. Dan dia adalah Nama lainnya adalah sawah kejelekan. Karena ketika aurat itu terlihat, maka orang itu penampilannya jelek. Orang telanjang itu malah jelek. Ganteng, cakep itu kalau pakai pakai baju, pakai celana, oh itu ganteng, cakep. Kalau tidak berpakaian sama sekali, itu tidak indah. Itu jelek. Kemudian yutajam malubihi Demikian juga di antara manfaat pakaian selain menutup aurat adalah untuk tajam memperindah penampilan fisik. Demikian juga menjaga diri dari dingin di musim dingin dan manfaat-manfaat besar yang lain selain hal itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Taala semua kebaikan yang bisa terwujud dengan pakaian itu. Kemudian lanjutannya doa Wa a'udzubika min syarrihi wa sarima suni'alahu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan pakaian dan kejelekan tujuan dibuatnya pakaian ini. Kejelekan di sini mufrad mudhaf sehingga maknanya umum, artinya semua kejelekannya. Wa fi hadza dalilun maka dalam hal ini terdapat dalil ala anna fi lubsi ba'di thiyab sururan. Bahasanya um, uh, terdapat sejumlah kejelekan dalam memakai ya, sejumlah pakaian. Dan di antara kejelekan yang ada pada pakaian, ya, boleh sebutkan beberapa hal. Yang pertama, an ayyal basuha al insanu min ajli suhurah. Di antara kejelekan pakaian, manakala seorang itu memakai pakaian tersebut dalam rangka untuk ya, supaya tampil beda, supaya nyeleneh supaya orang penasaran, supaya semua mata memandanginya, supaya semua bibir membicarakannya. E, maka ini kejelekan pakaian. Atau min ajlil khuyala wal kibar. Orang memakai pakaian karena kesombongan dan kesombongan mau menyombongkan diri. Atau diantar kejelekan pakaian manakala Eh, yakunu ala thiyabi suratun muharrama di pakaian tersebut terdapat gambar yang haram atau ya, kejelekan yang lain manakala pakaian tersebut pakaian yang daikon sempit yuhajim al aurata sehingga membentuk aurat atau kalau untuk pakaian laki-laki misalnya dia memakai sarungnya di bawah mata kaki maka ini diantara kejelekan pakaian. Wafihada maka dalam doa ini terdapat pelajaran bahasanya seorang hamba itu membutuhkan Allah dalam setiap keadaannya, setiap urusannya. Termasuk diantaranya adalah pakaian yang dia pakai. Maka seorang hamba membutuhkan Allah untuk adanya pakaian. Membutuhkan Allah untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat pakaian. Membutuhkan Allah untuk terlindung dari kejelekan pakaian dan bahayanya. Ya, bagaimanakah dia memakai pakaian tersebut dan dia tidak sombong dengan pakaiannya. Dia perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terhindar dari kejelekan ini. Maka seandainya orang yang uh, mantu uh, bil isbali masalan au bi seandainya orang yang ya, terjumus dalam kejelekan seputar pakaian dalam bentuk isbal atau yang lainnya yang merupakan perkara yang haram berkenaan dengan masalah pakaian, seandainya mereka mau memikirkan doa ini, merenung memikirkan madaminihi kandungannya. Niscaya lakana fihi sifaun lahu minal wuku' fi ma fihi. Niscaya merenungkan doa ini bisa menyembuhkan menyembuhkan dirinya dari terjumus dalam perkara yang dia terjumus ke dalamnya. Karena pakaian itu terdapat di dalamnya kebaikan dan kejelekan. Dan seorang hamba dituntut untuk mendapatkan kebaikan, mewujudkan kebaikan dan menjaga diri dari kejelekan pakaian. Diatkan oleh Abu Dawud. Ya, hadis ini diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan di sana terdapat tambahan. Kalau Abu Nadrah, Abu Nadrah mengatakan adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah satu mereka memakai pakaian yang baru, maka dia akan e, berdoa. Maka satu teman akan mendoakan temannya dengan mengatakan Tu, beli wa yukhlifullahu ta'ala. Mudah-mudahan pakaian tersebut bisa engkau pakai sampai usang wa yukhlifullahu taala kemudian setelah usang nanti Allah akan datangkan ganti maka qila lahu maka ada jika ada orang yang memakai pakaian yang baru maka kawannya akan berkata kepadanya ya man yarahu semua orang yang melihatnya mendoakannya dengan mengatakan tu beli wa yukhlifullahu taala yang maknanya adalah mudah-mudahan Eh, la tazalu mutamati'an bil umri siha. Ya, mudah-mudahan Anda senantiasa mendapatkan nikmat, umur yang panjang, badan yang sehat dan sehat, fi hadza saub sehingga bisa memakai pakaian ini. Kalau umurnya tidak panjang, ya, maka tidak bisa menikmati pakaian tersebut sampai usang. Ya. Baru sehari dipakai, ya, ternyata orangnya mati. Ya. Ya, maka dia tidak ya, bisa menikmati pakaian tersebut sampai dia usang, sampai si pakaian itu usang. Maka makna e, kalimat doa ini tubeli wa yukhlifullahu taala artinya semoga Allah memberikan kenikmatan kepada Anda dengan umur yang panjang, wasihat badan yang sehat. Maka ya, orang yang sakit, ya, pakaian barunya tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Karena dia masuk rumah sakit harus ganti dengan pakaian pasien dan yang lain maka pakaian baru yang yang dibeli atau kemudian didapatkan diperoleh tidak dimanfaatkan. Wal dan kesehatan sehingga bisa menikmati pakaian ini hatta ya belia sampai pakaian tersebut usang. Ya, ketika usang maka tidak layak untuk dipakai harus dipensiunkan, jadikan lap atau yang lain. Kemudian semoga Allah akan memberikan ganti untukmu anhu dari pakaian tersebut manakala pakaian tersebut telah usang birairihi dengan ganti pakaian yang lain. Maka doa ini doa para sahabat satu dengan yang lain tu beli wa yukhlifullahu taala mutadamminun lidakwatillahu mengandung doa kebaikan untuk si pemakai pakaian baru. Semoga dia hidup dengan kehidupan yang terpuji dan menyenangkan. Karena pakaian itu hanya usang ba'da muddatin tawilah minaz zaman. Manakala dipakai dalam waktu yang lama. Dan apa yang disebutkan oleh Abu Nadrah di sini dalam berat Abu Dawud itu terdapat doa yang mirip, doa yang semisal. Kalau tadi yang diceritakan oleh Abu Nadrah doanya adalah maukuf. perkataan sahabat satu dengan yang lain. Namun ada yang versi marfu'nya dengan redaksi yang agak mirip. Yang ada dalam Sahih Bukhari dari Ummu Khalid binti Khalid ibn Sa'id ibn Al-As radhiallahu anhuma. Dia mengatakan uh, diberikan didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bithiabin, satu kain. Ya, di antara kain tersebut ada kain yang Eh, dalam bahasa Arab disebut dengan khamisah. Khamisah artinya saubun lahu a'lam. Pakaian yang tidak polos. Pakaian yang tidak polos. Ada eh, ada warna-warnanya atau ada ya ada eh, penghiasnya yaitu ya, khamisah. Sauda yang dia berwarna hitam. Namun hitamnya bukan hitam yang polos, hitam. Namun ada karena, karena dia komisar, maka dia memiliki uh, hitam tersebut boleh jadi sebagai penghias, bukan hitam seluruhnya. Nah, ketika Nabi mendapatkan hadiah atau diberikan kepada beliau pakaian ini, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, Mantarauna, Siapa yang dalam pandangan kalian cocok untuk memakai kain ini?" Faus kita al maka para sahabat cuma diam saja. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sendiri. Ya, dengan beliau mengatakan, datangkan kepadaku anak kecil perempuan yang biasa disebut dengan sebutan Ummu Khalid. Ya. Ummu Khalid ini anak kecil perempuan bukan mbak-mbak, ya, gadis bukan. Ummu Khalid ketika itu ya, masih ya, kecil. Ya Kemudian Ummu Khalid sendiri yang menceritakan hadis ini ketika beliau dewasa. Ya. Maka fa'utiya bihi. Maka didatangkanlah ya, anak perempuan yang masih kecil yang namanya Ummu Khalid tadi. Fa'al basaha biyadihi. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan pakaian tersebut dengan tangan beliau sendiri. Ketawatuan beliau. Padahal di situ ada banyak sahabat. Nabi tidak mengatakan ini tolong pakaikan ke ini bocah ini. Namun Nabi sendiri yang memakaikannya. Kemudian setelah Ummu Khalid, ya, bocah kecil yang namanya Ummu Khalid ini memakai pakaian tadi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendoakan Ummu Khalid ya, dengan mengatakan abli wa akhliki wa Ummu Khalid semoga pakaian tersebut sampai usang wa akhliki dan sampai usang sama artinya. Maka ini mirip dengan uh, doa yang tadi bedanya kalau tadi mauquf. Ya, karena uh, tadi disebutkan kilalahu tubli wa yukhlifullahu taala. Maka sahabat yang lain mengatakan kepadanya. Ya, kalau ini uh, marfu. Ya, abli ya, tinggal kalau itu laki-laki ya yaknya tentu dihilangkan. Ya, abli wa akhliki wa akhliq. Semoga engkau berumur panjang, ya, doanya berarti doa umur panjang, umur panjang, badan sehat, sehingga bisa menikmati dan memanfaatkan pakaian ini ya, sampai pakaian ini tidak layak untuk dipakai. Ya, maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang apa yang sepatutnya dilakukan oleh kaum muslimin bersama kawan-kawan mereka pada saat salah satunya melihat saudaranya memakai pakaian yang baru. Bahwa yus'ir yaitu mendoakannya dengan doa-doa yang baik. Bukan kemudian mengejeknya, bukan membulinya, bukan uh, hasad dengannya. Nah, yus'ir dan kalimat doa ini yus'ir menunjukkan apa yang tersimpan di dalam hati matantawi alihil kulub. Apa yang tersimpan di dalam hati. Tawa makna asalnya tawa yatwi artinya melipat. Ya, apa yang tersimpan di dalam hati. Ya, hati yang ikhlas. Yaitu menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Maka dia ingin ya, saudaranya berumur panjang, badannya sehat sehingga bisa menikmati pakaian baru dan memakai pakaian terse baru tersebut dalam waktu yang lama sampai pakaian baru tersebut tidak eh, kemudian jadi pakaian yang usang dan tidak layak untuk dipakai. Sehingga doa ini menunjukkan ala salamati hadil kulub. Ya, bersihnya hati, wasofa dan jernihnya hati dari berbagai macam penyakit, hati iri dengki dan yang lain. Lain halnya keadaan orang yang hatinya menyimpan hasad atau menyimpan ril, ya, menyimpan uh, khil bisa juga artinya hasad. Famithluhu maka orang semacam ini. Orang yang hasad dengan kawannya karena pakai pakaian yang baru. Maka lidahnya tidak akan mampu mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Karena pakaian baru yang dipakai oleh saudaranya itu bikin jengkel dia. Karena dia iri dan hasad dengannya. Maka tidak mungkin akan terucap dengannya doa. Ya, semisal tadi tu, uh, tubli wa yukhlifullahu taala atau sebagaimana atau anya Nabi abli wa akhliq ya. tentu tidak akan mampu untuk mendoakan saudaranya dengan semisal doa yang agung ini dan ini adalah doa yang manfaat wa bimakna mata kodam dan semana dengan apa yang telah lewat wa fihi ya. maka dalam uh, dalam hadis ini terdapat eh, eh, azimi sawabin besarnya ganjaran bagi orang yang atabihad alhamdi memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika memakai pakaian baru. Yeah. Maka berikut ini akan ada hadis yang semakna atau doa yang semisal. Yang ini di samping itu isinya adalah doa, ada isi yang lain menunjukkan besarnya pahala kalau mau membaca doa yang ada di hadis berikut ini. Itu hadis yang diatkan oleh Al Hakim dari Muad ibn Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang memakan, telah memakan makanan setelah selesai makan, dia mengucapkan kalimat doa ini. Mungkin ini diantara kalimat doa setelah selesai makan yang sahih, yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Alhamdulillahilladzi ata'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwa. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku makanan ini dan memberikan kepadaku uh, memberikannya kepadaku padahal ya, tanpa daya dan kekuatan dariku. Maka terdapat ganjaran dan balasan yang luar biasa yaitu ghufiralahu ma taqaddama min dambihi. Maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini ganjaran yang sangat besar dengan amal yang sangat ringan. Demikian juga siapa yang memakai pakaian tidak disebutkan harus pakaian baru. Siapa yang memakai pakaian, baik pakaian baru ataupun ya, bukan pakaian yang baru. Dia ucapkan alhamdulillah alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba atau kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini yang ini kudapatkan tanpa daya dan kekuatan dariku. Maka ada ganjaran yang luar biasa. Rufir lahu mataqaddama min bihi Maka diampunlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya adalah dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan pakaian yang paling Nabi sukai adalah hibarah. Ya, hadis ini di samping dihatkan oleh Tirmidzi di sini di uh, El Nabi juga dihatkan oleh eh, juga dihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim juga dihatkan oleh Tirmidzi di Jami' Tirmidzi. Apa itu hibarah? Hibarah cara bacanya seperti inaba. Hibarah pengertiannya adalah pakaian yang dibuat dari kuten dari uh, dari kapas atau dari katan. Katan itu kalau kamu menawir di diterjemahkan dengan pohon rami. Saya tidak tahu seperti apa itu. Kainnya namanya kain lena. Muhabbarah. Muhabbarah artinya muzayyana. Ya, yang dihias-hiasi. Bukan pakaian yang polos. Ini karena uh, oleh karena itu tahbir dalam bahasa Arab artinya tajmil wa tazyin. Memperbagus dan memperindah. Ini. E, Walihada berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya pakaian hibarah la takunu tidaklah ada yang disebut pakaian hibarah kecuali mukhattat, kecuali ada garis-garisnya. E, fiha nau'un tazin, yang jelas ada padanya unsur tazin, memperbagus ya kain dan memperbagus ini mainnya adalah ya ta'alak bilaun, mainnya di warna. Ini ya, karena memperbagus kain kan ada banyak cara. Boleh jadi mainnya diwarna, boleh jadi dikasih tambahan-tambahan, uh, rinda-rinda atau yang lain. Ini ya, kalau uh, habirah itu memperbagusnya mainnya dengan warna. Oleh karena itu Ibnul qayyim rahimahullah taala di kitabnya Zadul Maat mengatakan bahasanya warna pakaian yang paling Nabi sukai ada dua macam yang pertama adalah pakaian putih, kemudian yang kedua pakaian hibarah. Ini pakaian yang ya, Nabi sukai itu ada dua macam. Pakaian warna putih, kemudian pakaian hibarah. Yaitu pakaian putih yang murni putih, kemudian yang kedua adalah hibarah. Itulah asyab al-mulakkomah. Mulakkomah artinya bergaris-garis. Ya, ada padanya hitam dan putih atau hitam dan merah ya, dan yang lain atau semisal itu. Ya, maka di sini kita jumpai di antara pakaian yang Nabi sukai adalah pakaian yang disebut dengan pakaian hibarah dengan pengertian yang telah disebutkan. Kemudian dari Aun ibn Abi Juhaifa dari ayahnya, ayahnya mengatakan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai satu style pakaian berwarna merah. Seakan-akan aku melihat ya, bercahayanya betis dua betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan mengatakan uroha Uro artinya aku menyangka. Aro artinya aku yakin. Kalau aro artinya yakin. Kalau uro artinya aku menyangka kuat. Punya sangkaan kuat namun tidak sampai derajat yakin. Iya. Kalau dibaca aro itu yakin. Kalau dibaca uro ya, itu artinya sangkaan kuat. Uroha eh, hibarah. Aku punya sangkaan kuat bahasanya kain tersebut adalah kain hibarah tentang pakaian berwarna, hitam, eh, berwarna merah, maka hula itu e, digunakan dalam pengertian pakaian yang terdiri dari dua potong. Semisal izar warida, ya, sarung dan atasannya. Sebagaimana pakaian pakai oleh orang yang dalam laki-laki dalam kondisi ihram. Namun pakaian hura merah ini sebagaimana kata para ulama adalah burdani dua kain yamaniani yang diimpor dari Yaman, mukhattatani yang dia bergaris-garis dengan garis warna merah ditambah hitam. Sehingga merahnya itu bukan merah yang murni merah. Kemudian seakan-akan aku melihat bercahayanya dua betis Nabi Al-Bariq artinya wado'ah. Ya, artinya ya, eh, bercahaya, lam'an bercahaya dan wa mislu dan e, semacam yang telah kita baca di gambaran jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan percaya di sini adalah jernih, ya, bagus, bukan artinya mengeluarkan sinar. Ya. Ya, kemarin kita bahas, bukan artinya keluar mengeluarkan sinar secara sungguhan. Dan maksudnya percaya di sini artinya cemerlang, artinya uh, putih yang bagus dan uh, semacam itu. Dan kalimat ini aku melihat, ya, aku bisa melihat petis Nabi yang putih bersih. Ini mengisyaratkan bahasanya uh, sarungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilihat oleh Abu Juhayfa itu kurang lebih setengah betisnya. Maka kain Nabi itu tidak isbal. Oleh karena itu sahabat Ya, maka pakaian Nabi itu tidak isbal, tidak di bawah mata kaki. Oleh karena itu sahabat bisa komentar, saya melihat putih bersihnya betis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan, salah satu perawi hadis ini, yaitu Sufyan Al-Thawri, mengatakan uroha ibarah. Eh, ya Rablah berpandangan, bahasanya kain merah yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kain hibara. Wakat arafna dan telah kita ketahui makna hibara dan ini apa yang disimpulkan oleh Sufyan al Thawri ini satu hal yang benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai pakaian merah yang itu polos murni merah. Maka merahnya di sini adalah hibarah. Hibarah tadi disampaikan dia adalah ya, pakaian yang uh, tidak polos, namun main uh, non pakaian yang indah atau kemudian ada unsur indahnya dan itu pakai e, eh, perpaduan warna. Nah, di antara warna yang dipakai itu warna merah. Sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah ulama di antaranya Ibnul Qayyim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras seorang laki-laki memakai pakaian berwarna merah polos. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan Ya, wakat atau dan keliru orang yang punya sangkaan kalau kain merah yang Nabi pakai itu adalah buhtan, adalah polos. La yukhalituha ghairuhu yang tidak bercampur dengan warna yang lain. Namun yang dimaksud dengan kain merah ya, atau satu setel kain merah adalah dua kain Yaman yang uh, eh, yang diimpor dari Yaman dan Yaman ketika itu adalah negeri Nasrani. Maka ini menunjukkan bolehnya memakai pakaian yang diimpor dari negeri kafir mansujani dan dia ditenun ya, dan hasil tenunnya ada garis-garis merahnya di samping uh, hitam sebagaimana kain-kain Yaman yang lain uh, wahia ma'rufatun biadal ismi dan dia terkenal dengan nama ini yaitu kain merah bi'tibari mafiha karena menimbang isinya ada garis-garis merahnya ataupun merah yang merah polos maka itu terlarang asyad dan nahyi dengan larangan yang sangat-sangat keras. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Dan semakna dengan ini ungkapan untuk simar. Simar itu kain penutup kepala laki-lakinya orang Arab Saudi. Ya, yang merah kemudian campur putih kotak-kotak. Itu namanya simar. Ya, simar, maka itu disebut simar merah. Disebut simar merah. Padahal tidak merah polos namun merah ini campur putih. Ya, ya, ya, kotak-kotak ya. Itu disebut simak merah padahal tidak merah polos. Ya, al-mukawan yang simak ini tersusun dari warna merah dan putih. Itu disebut simak merah. Ya, kalau warnanya putih namanya gutoh. Ya, kalau yang warna merah campur putih kotak-kotak itu namanya simak. Falayunha anhu maka maka simak merah itu tidak terlarang li'annahu laisa ahmar khalisan. Karena itu bukan merah yang polos, eh, yang murni merah. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi sahbihi wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan diumumkan untuk malam ini, khusus untuk malam ini, tidak ada sesi yang kedua karena ada kegiatan masjid setelah